Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembicaraan kita tentang risalah Al-Usul al thalatha Kita telah sampai pada kalimat wa nubi'a bi iqra. Bahwa Nabi Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dengan iqra. Jadi ketika beliau sedang di Gua Hira. Malaikat Jibril mendatangi beliau dan menuntun untuk membaca ayat-ayat dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram Alamal insana malam ya'lam Para pemirsa Begitu Nabi mendapatkan wahyu ini ada rasa ketakutan yang menyemuti hati Nabi hingga beliau pulang dan meminta pada Khadijah untuk menyelimutinya zammilu, zam, zammiluni zammiluni selimuti aku selimuti aku maka Khadijah pun kemudian menelusuri dengan sebab apa Rasulullah ketakutan dan setelah itu Khadijah katakan wallahi la yusikallahu abadan demi Allah Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim. Watasdukul kalam. watahmilul kalla. wataksibul ma'dum. Wa daif. Watu'inu nawaibal haq. Engkau selama ini adalah orang yang menyambung silaturahim, bicaranya jujur, menanggung beban orang, menutup orang tidak punya, memuliakan tamu, membela orang yang dibiak yang benar. Ini semuanya akhlak mulia. Syaitan tidak akan turun pada orang seperti ini. Maka untuk lebih meyakinkan hati jamba kepada pamannya atau kepada saudara itu saya kepada saya kepada seorang pendeta Waraqah bin Naufal hingga dikatakan bahwa yang datang kepadanya adalah namus, malaikat Jibril. Dan bahkan orang yang seperti Nabi ini, seperti engkau ya Muhammad, seperti engkau ini, akan mendapatkan pengusiran dari kaumnya. Hingga Nabi katakan, Amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Para pemirsa yang rahmati Allah, setelah Rasulullah SAW diangkat oleh Allah sebagai Nabi, maka selang beberapa waktu Allah mengangkat beliau sebagai rasul untuk berdakwah dengan terang-terangan dan ditandai dengan turunnya surat Al-Mudathir. Ya ayu Al-Mudathir, kum fa'angdir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Peringatkanlah manusia. Ya ayu Al-Mudathir, kum fa'angdir. Warabbaka fakabbir. Wasiyapaka fatahhir. Warujisa fahjur. Bewala tamnun tastakfir. Walirabbika fasbir. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'athallahu bin nadhabin nidarah an syirki wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dalam rangka untuk memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dan dalilnya adalah ayat ini tadi. Wa makna qum fa'angdir. Eh, yungdiru anisyirki. Wa yad'u ila tauhid. Memperingatkan manusia dari syirik. Dan mengajak manusia kepada tauhid ini totalitas menjadikan amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fakabbir dan terhadap Rabbmu maka agungkanlah. Ini azimhu bitauhid. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Agungkanlah Allah dengan tauhid. Barang siapa yang tidak yang tidak mentauhidkan Allah, maka sungguh mereka tidak pernah mengagungkan Allah Ta'ala. Karena tauhid akan menuntun seorang dia senantiasa taat dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Warujisa fahjur. Dan terhadap berhala, maka jauhkanlah. Menjauhi berhala, al-asnam. Menjauhi berhala, meninggalkan berhala. Fahjur Wahjuruka e watarkuka itu meninggalkan berhala maka tinggal maka itu meninggalkan boikotlah atau tinggalkan berhala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tugas utama dakwah adalah mendakwahkan pada tauhid, memperingatkan dari syirik, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan ar itu berhala hendaknya mereka fahjur, tinggalkan, bersihkan, jauhkan, boykot, sehingga meninggalkan dan penuh dengan kebencian. Kemudian Allah gambarkan hendaknya dalam dakwah wala tamnun takfir. Jangan mengharapkan pemberian makhluk. Jangan engkau memberi dengan mengharapkan pemberian yang lebih. Demikian juga seakan-akan Allah telah gambarkan pula bahwa dalam dakwah ini akan banyak rintangan-rintangan, akan banyak halangan-halangan, akan banyak kesulitan-kesulitan, akan banyak permusuhan-permusuhan. Maka Allah katakan wali rabbika fasbir. Dalam mengabdi kepada Allah, dalam mewujudkan perintah dan larangan Allah, dalam mendakwahkan agama Allah, hendaklah Anda bersabar. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, Syekh mengatakan, wa ala hada. Beliau berada dalam kondisi seperti ini. Asra sinina yad'u ila tauhid. 10 tahun beliau berada di Mekah sebelum diisrakan oleh Allah senantiasa Rasulullah SAW mengajak manusia kepada tauhid. Ini menunjukkan bahwa bahwa dakwah tauhid adalah awal dakwah beliau. Dan dalam praktek dakwah beliau, maka dakwah tauhid dari awal hingga akhir, maka semua perjalanan dakwahnya tidak pernah kosong daripada tauhid. Wasiat-wasiat rasulullah SAW berkaitan dengan wasiat tauhid. Di antara wasiat yang berkaitan dengan agar mereka tidak menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid yang Allah telah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. La'anallahu liyahuda wa nasara ittakhadhu qubur abiyaihim masajida. Laknat Allah menimpa orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur mereka menjadi masjid-masjid. Rasulullah SAW demikian pula lihatlah perjalanan dakwahnya selama di Mekah tidak ada yang diserukan kecuali tauhid. Ayat-ayat yang turun semuanya berkaitan dengan penjelasan tentang Allah, tentang yaumul akhir yang semuanya merupakan dasar-dasar akidah seorang muslim yang akan membawa kepada pengagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dakwah tauhid dakwah yang paling utama dan pertama dan itu bahkan merupakan dakwah semua para nabi dan rasul karena ini merupakan pondasi untuk tegaknya ketaatan-ketaatan kepada Allah setelah 10 tahun berdakwah mengajak pada tauhid dengan segala rintangan dan kesulitan dan kesusahan maka di antara hiburan yang Allah berikan pada nabi nabi dimikrotkan diangkat ke langit untuk kemudian mendapatkan hal-hal yang besar yang akan lebih menguatkan jiwa nabi Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.